yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana pantun warakat ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih. Kita lihat, qala al-muallif rahimahullah, kal amri bis salati amrun bil wudhu wa wa kulli syai'in lis salati yufradu. Naam, artinya apa? Seperti perintah untuk salat. Eh? Nah, itu berarti perintah juga untuk wudu, ya enggak? Sama seperti perintah untuk wudu. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya salat tidak akan sempurna kecuali dengan wudhuan itu, dengan taharah istilahnya. Wa kulli syai'in lis salah yufadu. Dan setiap sesuatu atau segala sesuatu yang tujuannya untuk salat maka diwajibkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti wudhu diwajibkan karena untuk salat itu loh. Paham ya? Dalam artian untuk apa? Untuk salat itu kan syaratnya bersuci. Walaupun tidak setiap wudhu harus salat itu enggak harus ya. Nah, cuman globalnya itu kalau dia mau sholat ya wudu itu loh. Karena sholat dengan sempurna kecuali dengan toharoh. Nah, toharoh itu diantaranya hukum asalnya wudu. Kalau nggak mampu baru tayamum, paham ya? Karena tayamum itu menggunakan tanah, paham ya? Itu pengganti dari wudu itu manakala seseorang berada di dua keadaan. Orang boleh tayamum itu manakala berada di salah satu di antara dua keadaan. Dua keadaan itu apa dan apa? Setiap orang sakit tayamum itu. Yang pertama ketika nggak ada air itu aja ya. Yang kedua ketika tidak mampu menggunakan air untuk wudhu. Dua ini ya. Ketika air ada banyak air banyak melimpah, tapi dia nggak mampu menggunakan air untuk wudhu, berarti tayamum. Yang kedua adalah apa? Nggak ada air sama sekali. Dia mampu, cuman nggak ada air. Berarti tayamum. Nah, kalau tayamum itu bagaimana tayamum itu kira-kira? Perlu nggak kumur-kumur itu? Hah? Eh, nggak perlu. Nah, terus? Jadi, antap taburkan ini. <laughs> Atau bagaimana? Rasulullah menyarankan itu disebutkan dalam sebuah hadis itu innama na barakallahu fikum innama yakfika an tadrib eh, an tadrib an tadriba bi yadaika hakata. Jadi cukup dipukulkan ini di tanah ini yang kira-kira tanah debunya ya. Kemudian kalau misalnya terlalu tebal debunya begini-gini kan biar turun. Nah, setelah itu nanti bagaimana? Tangan dulu baru wajah, boleh juga wajah dulu tangan enggak masalah. Dua-duanya boleh. Paham ya? Enggak perlu gini-gini enggak perlu. Paham ya? Lah kalau junub itu kan wajib mandi apa? Mandi wajib. Junub, ini basah. Harus mandi wajib. Lah kalau enggak mampu menggunakan air, enggak ada air juga, terus bagaimana kira-kira? Boleh enggak mom? Boleh. Nah, tayamum kalau nanti junub gimana? Beda enggak? tayamum untuk mandi junub. Sama enggak tayamum untuk wudu? Untuk salat tadi? Sama enggak caranya? Beda ya? Gulung-gulung itu. Eh, atau gimana? Misalkan barakallahu fikum orang istilah, istilah istilahnya apa? Istilahnya itu dia misalnya mimpi basah ya. Kan wajib mandi. Eh, air misalnya nggak ada sama sekali. Kemudian sudah mau sholat subuh itu. Kan nggak boleh sholat subuh kecuali setelah sucian itu. Nah, atau air ada cuman dia nggak mampu menggunakan air tersebut karena sakit itu loh. Nah, bagaimana? Tayamum boleh enggak? Boleh tayamumnya. Nah, tayamum bagaimana caranya? Tayamum untuk nah barakallahu fikum tayamum untuk mandi junub itu sama enggak tayamum untuk nah barakallahu fikum untuk salat? Sama enggak caranya? Hmm? Sama saja. Caranya sama saja. Tayamum cuma situ caranya itu tadi. Ya, cuman kita pukulkan ke tanah atau debu-debunya kalau terlalu tebal di apa namanya ini? Apa namanya? Dibenturkan ini tangannya ya biar apa biar pada turun debunya tadi itu atau tanahnya. Kemudian setelah itu kalau enggak dengan itu boleh ditiup ini. Paham ya? Baru wajah, tangan atau tangan wajah. Paham ya? Sudah sama aja. Intinya niatnya apa? Dibedakan. Innamal a'malu berniat sama saja. Nah, karena sebutkan dalam sebuah hadis itu dulu sebagai sahabat yang belum paham itu dia malah gulung-gulung ke tanah. ya? Ternyata setelah itu apa? Dia pahamnya tayamum seperti itu. Akhirnya jelaskan nggak seperti itu tayamum itu. Cukup memukulkan kedua telapak tangan tadi itu di tempat yang ada debunya, debu suci tentunya ya. Nah, barakallahu dan debu tanah. Enggak boleh debu yang bukan tanah enggak boleh ya. Misalkan antum pakai apa? Pakai nah kalau orang bakar kayu itu apa itu namanya? Hah? Abu ya. Setelah arang abu kan? Nah, pakai abu boleh enggak? Boleh. Abu bukan dari tanah loh. Tapi lafadznya bukan masalah sucinya, lafadznya apa? tuli ar ardu masjid dan tahuran. Jadi tanah, bertanah yang enggak boleh sembarangan. Kapur ini, kapur ini kita bukan kapur apa kapur tulis. Nah, itu kan nanti ada debu-debunya itu ya. Suci enggak itu? Suci juga kan? Enggak boleh karena bukan tanah. Paham maksudnya? Jadi perlu diperhatikan itu. Keramik bisa antum hancurkan itu, itu bukan tanah juga. Tapi bukan tanah. Debunya debu-debu tanah itu kalau misalkan di tembok-tembok ini kan biasanya debu debu tanah dari luar, nah angin ya enggak. Misalnya kalau kita misalkan debu yang bukan tanah ini sebut seperti debu abu tadi itu, abu. Abu itu kan dari kayu. Itu jangan, jangan pakai itu. Paham ya? Arang atau hancurin kemudian untuk tayamumnya rusak. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu mau Kita lihat sini. kalau asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, allahu kal amri bis salati amrun bil wudu Hadza al-misal ghairs sahih. Nah, ini cuma sekedar kita mengikuti alur daripada yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Amriti. Barulah kita menjelaskan sesuai dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita lihat. Hadal misal ghair sahih. Contoh ini gak benar. Li'anan wudhu'a ma'murun bihi lidzatih. Karena wudhu itu sendiri apa? Diperintahkan secara zatnya. Paham ya? ya? wudhu sendiri diperintahkan, sholat juga diperintahkan, berbeda dalil istilahnya ya, terpisah. Eh? Bukan apa? Bukan gabung. Wudhu sendiri ada perintahnya, sholat juga ada perintahnya. Nah, di sini seakan-akan disamakan. Kal amri bis sholati amrun wudhu'i. Ya kan? Nah, seperti perintah untuk sholat juga perintah untuk wudhu. Nah, kita lihat sini kata beliau li'anal wudhu'a ma'murun bihi datih. Karena wudhu itu sesuatu yang diperintahkan sholat datnya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idakum tumilas sholati faghsilu." Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, Bukan setelah sholatnya. Kumtum ini kalau disebutkan dalam ilmu nahwu itu fi'il madhi bukan? Berarti telah kan? Kalau antum artikan apabila kalian telah melakukan sholat baru wudhu, keliru enggak? Berarti kumtum ini maknanya idha aratum nanti. Maksudnya idha aratum jika kalian mau sholat, wudhulah dulu gitu loh. Karena terkadang fi'il madhi itu kalau dalam masalah nahwu itu artinya kan waktu yang telah lampau, tapi tidak selama-lamanya. Seperti contohnya idha dakhala ahadukumul khala' falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wal khaba'isan itu. Nah, itu idza dakhala, apabila telah masuk. Kalau ngartikan secara bahasa Arabnya gitu kan? Karena dakhala kan fi'il madhi, telah masuk. Padahal maknanya setelah masuk atau sebelum masuk. Doanya itu setelah masuk di dalam baru doa atau setelah BAB atau setelah kencing baru keluar baru berdoa atau sebelumnya. Berarti maknanya aroda situ. Paham ya? Maknanya Maksudnya maksudnya idza dakhala ahdukum ay idza arada an tadkhul. Apa maksudnya ya? Jadi seperti itu jangan wah ana sudah belajar nahwu ini. Eh dakhala itu artinya yang telah masuk. Ini berarti masuk dulu baru baca. Keliru enggak itu? Keliru. Karena mana enggak tepat. Jadi sebelum masuk, sebelum masuk sesuai dengan wasiyak dan konteksnya. Paham salah ya? Sesuai wasiyak dan konteksnya. Naam. Eh, Jadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan itu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat maka enam eh, maka apa? Maka cucilah, eh, maka cucilah wajah-wajah kalian. Kemudian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq. Apa marafiq? Sampai marafiq ke marafiq ini siku. Nah, kemudian wamsahu bi ru'usikum dan usaplah kepala. Kalau kepala enggak dicuci, diusap. Cara ngusapnya bagaimana? Cara ngusapnya? Bukan gini. Itu. Sebagian orang awam gini ngusap kan, ini. Ini sudah selesai. Setelah itu air sendiri terus digini-gini. Itu keliru ya. Jadi gini aja. Ini ke belakang gini. Nah, langsung ke depan. Ini ngambil nyenggol sini enggak masalah. Nah, ini masukkan sini. Atau sini, nah gini. Ya. Kalau misalkan susah ya gini enggak masalah. Kalau oh, ya, tanya jelas, upayakan kalau bisa langsungan nggak ada pisah itu loh. Kayak gini dulu. Paham ya? Kalau upayakan kalau bisa langsung langsung. Nah, bukan dicuci tapi ini usap. Wa arjulakum ilal ka'bain dan cucilah. Nah, arjula mak ke yang awal. Bukan maktufnya wa arjulikum. Kalau arjulikum nanti nanti diusap kakinya. Tapi wa arjulakum maktufnya ke ghusl, yaitu dicuci sampai ke ka'bain. Apa ka'bain? Hah? Kalau nyuci kaki wudhu sampai mana tuh? Eh, kedua mata kaki itu, kedua mata kaki na'am barakallahu fikum ini kedua mata kaki. Na'am. Kita lihat sini. Walakin al-misal sahih akan tapi contoh yang benar barakallahu fikum al-amru bil wudu amrun bisyira'il ma' lil wudu. Ini benar. Perintah untuk wudu itu berarti perintah untuk membeli air untuk wudu. Paham ya? Antum diperintahkan untuk wudhu. Nah wudhu tidak sempurna kecuali antum harus beli air. Padahal air dijual, air dijual dan punya uang. Nah membeli air untuk wudhu wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Semula semula apa? Semula beli air. Mubah. Boleh-boleh saja mau beli silakan tawadul nggak beli nggak masalah. Tapi ketika antum mau wudhu untuk sholat padahal mau wudhu air juga ada tapi dijual. Paham ya? Nggak bisa lagi kecuali harus beli. Paham ya? Dan uang pun ada juga, maka beli. Membeli hukumnya diwajib. Apa kaidahnya? Mala yatimul wajib Ayo, mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Seluruh perkara yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Yang namanya wudu tidak akan sempurna kecuali harus membeli air. Maka membeli air tersebut untuk wudu hukumnya apa? Wajib. Mahum sana ya? Nah, itu penting sekali. Kita lihat sini barakallahu fikum, fa illam yakun 'indal insani ma'un wa hana waqtus shalah wal ma' yuba' fil aswaq. Contohnya, fa illam yakun 'indal insan, kalau manusia itu enggak punya air, datang waktu salat, sedangkan air itu dijual di pasar-pasar. Fa innahu yajibu 'alaihi syira'ul ma' madama qadiran. Maka dia wajib membeli air selama dia mampu untuk membelinya. Itu pun mampu untuk membelinya berarti ya. Kalau enggak mampu fattaqullaha mastata'tum. Fal mithal sahih an yuqa an yaqul, contoh yang benar itu hendaknya diucapkan al amru bil wudu amrun bisra'il ma'id benar. Perintah untuk wudu itu berarti perintah juga membeli air itu loh. Karena suatu ketika mungkin dia harus wudu tapi enggak ada air kecuali harus beli. Nah, beli wajib hukumnya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Li'annal wudu'a wajibun wa la yatimu illa bisyara'il ma' idan fasyiru al wajib. Dikarenakan wudu itu adalah wajib dan tidak akan sempurna kecuali harus membeli air, maka jika demikian membeli air hukumnya apa? Wajib. Fal mithalu ladzi dzakarahu muallif fihi nadzar wadhih. Contoh yang disebutkan al-muallif di situ, paham ya? Perlu dicek ulang. Eh, fihi nadzar perlu apa perlu dicek yang secara apa? Nah barakallahu fikum secara detail lagi. Perlu dicek ulang intinya perlu dicek ulang. Fihi nadharun wa'dih Maksudnya perlu dicek lagi. Karena apa? Karena kita lihat apa yang beliau ucapkan. Kalau amri bis salati amrun bil wudu. Eh, seperti contohnya apa? Perintah untuk salat, perintah untuk wudu. Tapi apakah orang salat harus wudu? Paham ya? Kan enggak harus wudu. Tayamum bisa kalau enggak ada air. Paham ya? Nah, tapi kalau ini benar. Eh, kalau ini benar, perintah untuk wudu, perintah untuk beli air. Karena wudu dengan air. Kalau bukan dengan, kalau tidak dengan air namanya bukan wudu tapi tanya tayamum. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Dan air ini pun enggak macam-macam, enggak semua air. Paham ya? Enggak semua air bisa untuk wudu ya. Ya enggak? Nah, air itu ada air yang suci tadi mensucikan, ada air suci yang tidak mensucikan, ada air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Air yang suci tadi mensucikan seperti air laut, eh, air mata air, eh, air sungai, eh, kemudian nah barakallahu fikum air-air sumur itu juga air suci dan men sucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan seperti air apa? Antum? Airnya suci tapi nggak bisa untuk wudu. Air pecahan nggak suci lah. Air pecahan kotor nggak? Kotor. Airnya suci tapi tidak mensucikan, nggak bisa untuk bersuci. Air apa contohnya? Mudah sekali loh ini ya. Airnya suci, nggak najis, tapi kalau untuk bersuci nggak bisa. Tahu, tahu belum? Belum tergambar. Apa antum? Minum apa? Eh, apa? Nam air susu, air kopi, air kelapa. Suci enggak dia? Tapi enggak bisa untuk bersuci. Tahu ya? Nah, kemudian ada air yang apa? Air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Nah, ini jelas ini ya seperti air kencing, air comberan, air najis itu enggak suci dan enggak bisa untuk bersuci. Ini perlu diperhatikan. Kita lihat anal amra bil wudu mustaqillun bi karena perintah untuk wudu itu enam perintah tersendiri secara zatnya. perintah untuk wudu itu sendiri, salat sendiri. Perintah salat ada sendiri, perintah untuk wudu ada sendiri. Sehingga yang tepat adalah apa? Adalah enam perintah wudu itu berarti perintah juga untuk harus membeli air. Karena wudu jangan sempurna kecuali harus membeli air. Tapi salat itu bisa sempurna walaupun tanpa wudu dengan cara tayamum tadi itu kalau seandainya nggak ada air kan itu. Nah, kalau fikum. Karena kalau orang sudah butuh nggak disuruh wudu lagi aslinya kan itu. Yang nah, selama dia masih di atas taharah. Wallahu alam suwab. Walhamdulillahirabbil alamin.